di organisasi dimanapun di dunia itu musiman. Jadi makanya saya berharap penyebutan nama ini murni tamsil. Jadi jamaah di sini jangan salah paham saya mengfonis atau menghukumi satu yang disebut sail, yang disebut penanya. Karena organisasi itu kan apa? Musiman. Misalnya di Mesir bisanya Ikhwan, kalau di Irak bisa Partai bat di Indonesia bisa Golkar, bisa HTI, bisa NU. NO. Makanya saya katakan organisasi itu apa? Musiman. Jadi yang sampean tanyakan kayak HTI itu tentang niat ingin mempersatukan umat Islam sedunia. Saya pikir semua umat Islam tiap kiai masih pas tukaran lah ya tetap muni wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafar. Kiai PKB nak pidato, kiai saya do pecah. Orang lakoni wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafar. Sama HTI juga gitu dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU NO atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan? Kalau dia hati legowo ngapain tidak milih yang sudah ada dan berjalan? Karena bikin organisasi baru itu sekedar diterima itu sak penggawean. Gamane cara Jawa krungu liyane NU mbek Muhammadiyah wis jinjo. Wis napa? Jinjo mergo gak populer. Kurang hebatnya FPI. FPI itu dipimpin oleh seorang Habib yang misinya jelas nahi mungkar. Itu di Jakarta juga ada kuat besar. Kalau niat baik semua, semua umat Islam sedunia punya niat baik semua. Tapi pada level teknis atau kevi apa mungkin? Paling banter sebatas ini. Belum gitu sampai saya penggali. Di Indonesia menurut kula, kula pribadi, Kula nu cocok ra cocok, coro ditakoi pangeran hak ke organisasi maupun kula hanya milih di antara dua, NU NO atau Muhammadiyah. Untuk konteks Indonesia loh. Karena secara umum Rasulullah ngendikan bahwa kamu harus mengikuti al-jamaah. Fa inna yadawahi ma'al jamaah. Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim fahamnya sendiri kemudian bi bikin ada HTI, ada jamaah tablek, ada DI. Itu semua kan karena dari kekecewaan kecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Enggak. Nanti pengajian tafsir ya gitu. Makanya saya pakai jalalan. Lain-lain itu sudah tidak pakai jalalan. Kajian gini di UGM, di UI, di UI itu sudah pakai Quran langsung. Ya ini kayak MTA itu majelis tafsir Al-Quran itu. Ya fahamnya macam-macam. Wong MTA teng Solo ini konten sing garani asu itu tidak apa-apa anjing karena di Quran yang diharamkan hanya ceh ceh. Jadi sampean jangan terjebak, sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Tapi ketika Muni mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, gue nambahi jumlah perpecah. Lo enggak tuh, misalnya organisasi ada Muhammadiyah, berarti percaya mau loro tuh? Gara-gara sama gawe dewe percaya telu tuh? Mau kecewa nih gawe percaya apa tuh? Aduh tetep loro suatu saat rukun gampang loro Wong saiki Hasim Muzati mek Den Samsudin rukun ora karuan. Mergo Den ya anak Kiai NU, Den raine rai NU. Nah, cuma organisasinya dia. Ayo kan tahlilan juara Den, bapak ya tukang tahlil. Dia Pak Din tukang tahlil. Ya yang Den bagi saya juga wong sekretaris MUI riyen riyen sekjen MUI. Bapak ya NU juga. pas Den rian tukaran mbek Amin Rais dari Gus Mungkin kita asli ini, berarti kita asli ini, NU ini terus kita. <laughs> ya eh, tapi nak ono jamaah, apa MTA wonten apa, disebut akhir wonten macam-macam nih. Malah nih cocok raja, cocok rasa mutu, nggak isra cocok ya, juga organisasi dewi, malah buat. Lalu kenal dirjen debat, sering minta saran sama saya dirjen debat di Jakarta. Pak bahasa ini pusing jadi dirjen debat. Ya saya ini kandidat menteri kalau Nah kalau saya jadi menteri doakan jadi menteri. Lalu apa Pak setelah sampai jadi menteri? Ya betah pak apa ngadepi aliran-aliran. Sing tercatat tuh kira rongatus lima belas aliran yang Islam Biar. Bintang rongatus. Eh pondok salah wae gayane dhewe-dhewe Gue nyatet carane senda kepeng NU pirang-pirang. Ya toreko nih Indonesia biar. Mulai bandiko dari Tijani kok aliran Wahidiyah Ahmadiyah buah entek utek kamu wiridane ngoten. Carane gedhe-gedhe ana ilmune. Dadi nak nganan pas dok jantung, mun diluk pas jantung uh, gedhe-gedhe nak keliru ya. Makanya kalau niat semua orang itu baik. Tentu kabeh kiai sing tukaran lah, kiai saya saiki rukun ngene. Sing muni ngono ya ora rukun dhewe oh, piye zaman akhir. Lo tentang demokrasi mohon kula ingin jawab. Demokrasi itu kan suatu yang tidak pernah ada. Ada orang Amerika mbak di Amerika demokrasi apa? Partai hanya ada dua. APG Partai Lio ya serai. Reso. Di Amerika itu hanya ada Republik dan Demokrat. Makanya pakar-pakar demokrasi ya di Amerika itu negara demokratis jadi itu Iran. Partainya nganti rong atas. Amerika itu kan demokrasi, tapi orang tidak punya pilihan. Mau tidak mau ya harus demokrat atau republik. Demokrasi itu kan orang boleh menentukan pilihannya sendiri tapi kan orang itu kumpul orang banyak. Makanya di Inggris itu pernah jadi polemik begini. Pemilik tanah itu boleh ngelola tanah semaunya. Ya, tapi misalnya sekarang terus tiga contoh ono seniman, gue WC dengar poma terbuka, jadi nak nguyang ngising ya udah neng tanah itu. Lah tangga nyoal gak iso wong neng tanah Akhirnya dirubah konstitusi ini boleh mengelola tanahnya sendiri yang tidak mengganggu orang lain. Akhirnya mereka <laughs> ditambah kan? Lah demokrasi yang ngono, orang boleh menentukan sikapnya sendiri. Lah anak sikapnya mendemeni bojone wong. Padha karpe misalnya. Bojone wong gue ya seneng gue gue ya seneng. Selingkuh. Selingkuh ora halal. Mereka orang boleh menentukan perilakunya sendiri. Makanya kriteria demokrasi itu di baratlah demokrasi adalah hak untuk hidup, memilih agama, memilih kepercayaan. Tapi tetap ada bingkai aturan. Cuma aturan itu yang mereka tidak mau milih Islam atau apa, milih konstitusi hukum positif, yaitu hukum-hukum legal ilegal. Tapi tidak bisa hidup tanpa aturan tidak bisa karena tentu kita terkait sama hak orang lain. Misalnya kita tanah tanah tanam di. Ada misalnya terus gue gawe WC yang Arab terbuka, nah, ya Nah, sama itu yang yang kita pikir. Tapi saya lebih tertarik pertanyaan yang pertama. Jadi sampean jangan pernah ya, tertipu oleh berbagai jargon organisasi baru yang ingin bikin lebih baik. Karena itu hanya jargon saja, hanya kampanye saja. Faktanya tidak mudah. Wong NU yang wis suwi lahir, Muhammad ya suwi lahir kepengen ideal atau ideal? Pemenang organisasi A? Hanya. NU lahir mulai basim. Iku wae proklamasi ini nopo jenenge nih. Lahirnya sedurunge zaman tahun sebelas rolas zaman Syaikh Mekah, golongan Mbah Muhaimin, golongan Mbah Asim zaman Gamal Samrotu Raudhah teng Mekah. Ini kue ratau ideal. Muhammad yang ratau ideal, pemenang gawe anyar. Lah kados HTI ini Aku lo kenal baca cah Sama napa apa ngamat? Aku akrab sedanten kanca-kanca kula HTI ini aku atas sing kenal lho. Genane wanita-wanita HTI ku demo pro poligami. Mergo ini risau poligami kok disoal zaman rame-rame nek agim poligami akeh demo anti poligami. Lha iku perempuan hati iku demo pro napa? Poligami. Lu nunjukno nak atas Islam mulai nopo poligami. Tapi ditakoki wartan. Apa betul ibu ikhlas kalau suaminya berpoligami? <laughs> ya ora siap tenan. Ngurusane pernah. Wong Islam kabeh tentang poligami itu kan murni ya murni perasaan saja. Artinya wong wedok nentang. Nah cara aku rasa ditentang Orang kuat. boleh no ya ora kuat. Ya sama poligami mulai di santri tak roh nak halal. Tetap dora poligami kan ya, butuh dana bareng kan. Butuh dana rasa dilarang gak? Kayak yang jelas nggak ngoten. Organisasi itu masalah musiman. Di Mesir itu karena kecewa dengan partai pemerintah juga ada Ikhwanul Muslimin Nanti di Mekah juga sekarang mulai banyak organisasi apa kepercayaan itu mulai kuat. Di Arab sendiri juga banyak perpecahan Indonesia nggih sama. Nggih to riyen wonten PSI, napa Serikat Dagang Indonesia. Riyen sederenge SI Serikat Islam niku riyen Serikat Dagang. Karena dulu Hasakra Aminoto mendirikan itu untuk melawan Cina-Cina kok suka. Jadi Solo sama Jogja dikuasai Cina perdagangan. Islam kayaknya, Terus beliau kerja sama-sama tokoh-tokoh badik supaya badik dikuasai Islam. Sehingga dulu berdirinya itu serikat dagang. Makanya saya itu sering mati khai Hosepraminota. Beliau karena punya kompeten izzatil Islam, itu terus dagangnya dibuang hanya SI, Serikat Islam. Nah, itu sampai beliau di ruangnya Mek Mantu Pak Karno. Pak Karno itu makanya terima kasih sekali sama Hosa Kriminanto. Beliau itu yang nempa mental ketokohan, tahu mantu nih Kiai Soekarno. Ya, Orang PKI itu ulan. Fahamis komunis. Beliau itu kan terima faham komunis. Beliau itu muslim tapi menerima faham komunis. Sampai sempat bikin negara sing apa napa NASA. NASA. Itu dalilnya ingin ke per, persatuan. Makanya sampean ingat saat Soekarno bikin Nasakom, dalilnya juga persatuan. Karena bagaimana mungkin sebuah negara dengan pemilih sekian juta kok kita hapus? faham komunis di Indonesia itu sekian juta. Masa kita hapus? Atas nama demokrasi karena PKI partai besar kita rang rangkul. Soekarno bikin negara yang bernama Nasakom di bawah Nasional Komunis Islam. Tapi apa yang terjadi? Justru dengan mengadopsi Nasakom itu, justru dengan menerima PKI malah terjadi berdarah. Itu harus jadi pelajaran betapa niat baik kalau nggak dibaringnya dengan teknis yang baik. Iku ngono, kudu balik ke seneng kiai men sering sowan. Justru sering sowan mari tukaran mbek bojo. Bojo ora tau buat salami tempel 20.000 kan men mbok kakekno kiai malah cemburu kan. Lho kula kiai lho ngomong dadi adil lho. Nah, padahal sowan kiai maksudnya anut syariat kiai, syariat kiai wa asiruhun nabil Nabi bojo kumpuli sing adil. Jadi kita harus konsisten dengan syariat sing dianjurkan Quran. Kalau Quran bilang wa asiruhunna bil maka kita bilang begitu. Titik bahwa ada hukum sosial wong sowan kiai sowan apa kiai ini kudu konsisten pengen kangen kiai duit bojomu seluai-luai tak Kudu mbok no, nasi sama nih pas-pasan kudu buat takokno. Tapi terus doa salam dan ya ora wis ora paten. Tapi yang penting kan kita kita sesuai sunnah Rasul. Paham ya? Sama kan? Al-Fatihah. Rahim nasaluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan. Ya badiya asma wa ardi ya hayyu ya dan ya jalali ikram. Rasulullah ke Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi ya wa alimu bila para hikmat yang sekinakan tamasya wa kan rasulan rahmatal alamin wa nusulan nura wa hudawarakat ilahana alimna minal quran majahilna wa takbirna manasin wa ja'alulana hujjata ya rabbal alamin rabbana atina fid hasanah hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa Muhammad wa sallallahu alaihi wa wa subhana wa rabbil wa amma wa alhamdulillahi wa wa Gracias.